Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu masail yang berkaitan tentang kewajiban-kewajiban solat lima waktu. Kewajiban-kewajiban dan juga adab-adab yang berkaitan tentang solat lima waktu Dan insyaallah taala pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke bab yang baru yaitu bab fi ahkamil adan wal iqamah. Bab tentang hukum-hukum adan wal iqamah dan juga hukum-hukum yang berkaitan tentang iqamah. Dan bab ini adalah bab yang sangat penting sekali Karena di dalam bab ini akan disebutkan tentang kapan disyariatkannya adzan dan juga lafaz-lafaz adzan keutamaan-keutamaan adzan dan juga adab-adab muadzin ketika mengumandangkan adzan ketika mengumandangkan adzan di sini akan disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Afidahullah taala. Qala Afidahullah taala Babu fi ahkamil adan wal iqamah. Al-adan secara bahasa adalah i'lam, mengumumkan. Nah, mengumumkan telah datang waktu sholat. Dengan zikir-zikir yang khusus. Nah. Dan di sana akan disebutkan hukum adan dan juga ikhram oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Wa lamma kanatis salawatul khams muaqqatatan bi awqati muayyanah لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات berkata hafizahullah taala ketika solat-solat lima waktu itu terdapat waktu-waktu yang telah ditentukan la yajuz fi'luha qabla dukhuli tilka awqat maka seseorang tidak boleh mengerjakan solat qabla dukhuli tilkal awqat sebelum datang waktu salat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita ulang qala ta'ala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta salat sesungguhnya itu adalah merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Wa kana katsirun minan nas la ya'rifu dukhul waqt aw qad yakunu mashghulan la yantabihu lidukhulihi wa kana katsirun minan nas dan banyak sekali manusia la ya'rifu dukhul waqt mereka tidak mengetahui tentang masuknya waktu sholat. Au qad atau dia dengan disibukkan dengan sesuatu la yantabihu lidukhulihi sehingga dia tidak memperhatikan bahwa waktu sholat itu telah tiba. Syara'allahu al-adhan walis-salat. Maka Allah mewajibkan azan untuk sholat i'laman bidukhuli waktiha sebagai tanda masuk waktu salat. Naam. Wa qala hafizahullah taala wa qad syuri'a al-adhan fi sanatil ula lil hijrah an nabawiyah Dan disyariatkannya adzan fi sanah al-ula pada tahun yang pertama lil hijrah an-nabawiyah. Nah. Wa sababu masyru'iyatihi annahu lamma asra ma'rifatul awqat 'alaihim. Dan sebab-sebab disyariatkannya adzan yaitu ketika mereka kesulitan ma'rifatul awqat 'alaihim kesulitan bagaimana memanggil orang untuk melaksanakan sholat. Tashawaru fi nasbi alamatin laha. Mereka bermusyawarah. Fi nasbi alamatin laha. Untuk membuat tanda masuknya waktu sholat. Nah. Di dalam masalah ini yaitu bahwa Syekh Saleh Hafidzahullah taala menyebutkan disyariatkannya adzan pada tahun yang pertama. Yaitu ketika orang-orang merasa kesulitan bagaimana memanggil manusia untuk melaksanakan sholat. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi taala alaih menyebutkan dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari yaitu permulaan disyariatkannya adzan. Dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi taala alaih dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala dzakaru nar wan naqus fadzakaru al-yahud wan nasara fa umiru Bilal ayashfal adan wa ayyutirul iqamah. Imam Bukhari rahmatullahi taala alaih menyebutkan yakni permulaan disyariatkannya adzan. Orang-orang mengatakan bagaimana ketika bermusyawarah kalau kita nyalakan api agar mereka tahu telah datang waktu sholat. Kemudian hal itu dilarang oleh Nabi alaihi wassalam. Nah, kemudian ada di antara yang lain yang mengatakan bagaimana kalau kita menjadikan bukan yakni meniup trompet bukan mithl qarl yahud seperti trompetnya orang-orang Yahudi maka hal itu juga dilarang oleh Nabi alaihi Yang pertama, api dilarang oleh Nabi alaihi karena api adalah merupakan sesembahan orang-orang Majusi. Kemudian ada yang mengatakan bagaimana dengan bukan trompet. Seperti trompetnya orang-orang Yahudi. Maka hal itu juga dilarang oleh Nabi alaihi Kemudian ada yang mengusulkan yang lain mengatakan faqala ba'dhum ittakhadhu naqusan mithla naqusin nasara. Bagaimana kalau kita membunyikan lonceng seperti loncengnya orang-orang Nasara? Maka itu pun dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika hal-hal yang tadi dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam maka bermimpi satu orang yaitu sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih ketika dia bermimpi Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih dia bermimpi dia mengatakan tafa wa ana naim taufabi. Ada seseorang yang mengelilingiku dan aku sedang dalam keadaan tertidur. Nah, kemudian orang tadi mengatakan, ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا ilaha illallah Kemudian setelah dia bermimpi pagi hari datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang mimpinya. Kemudian Nabi Alaihissalam mengatakan, "Inna hadhihi la ru'ya haqqun." Sesungguhnya ini adalah merupakan mimpi yang hak. Ini ikrarnya Nabi alaihi salatu Taib. Kisah yang tadi kita sebutkan yaitu ketika pertama kali disyariatkannya azan. Disyariatkannya azan sebagaimana tadi kita sebutkan ada orang-orang yang mengusulkan untuk menyalakan lonceng kemudian dilarang oleh Nabi. Ada yang mengatakan bagaimana kita menyalakan api kemudian dilarang. Bagaimana kalau kita meniupkan trompet Hal itu juga dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, karena Nabi Shallallahu wasallam tidak mau menyerupai ibadahnya mereka. Kemudian bermimpi salah seorang sahabat Nabi Shallallahu wasallam yang tadi kita sebutkan. Para hadirin rahimani wa Sehingga azan itu disyaratkan dengan lafat-lafat azan yang telah ditentukan oleh Nabi Shallallahu wasallam. Sehingga dengan meniupkan trompet itu menyerupai orang-orang Yahudi. Menyalakan api itu menyerupai orang-orang Majusi. Menyalakan lonceng, membunyikan lonceng itu menyerupai orang-orang Nasara. Nah, dengan ini selain dari lafaz adan itu tidak disyariatkan. Dan juga yang berkaitan tentang permasalahan adan itu tidak disyariatkan sebelum adan untuk memukul. Kalau kita namanya memukul beduk. hal itu tidak disyaratkan sama sekali. Tidak ada satu hadis pun dari Nabi alaihissalatu wassalam sebelum digumandangkan azan untuk memukul beduk tadi. padahal tadi kita sebutkan para sahabat ada yang mengusulkan api ditolak. Ada yang mengusulkan dinyalakan api juga ditolak. Ada yang mengusulkan meniupkan trompet juga itu semuanya ditolak oleh Nabi Rasulullah SAW. Kenapa datang orang-orang untuk memukul beduk? Padahal ini tidak disyaratkan sama sekali. Sudah ada kalimat adan. Dan itu adalah merupakan panggilan salat. Sehingga tambahan-tambahan yang tidak ada syariatnya dari Nabi alaihi maka itu tidak disyariatkan sama sekali. Bahkan hal ini termasuk dari gulu fiddin. Dan juga termasuk dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sehingga seseorang membeli beduk dengan harga yang sangat mahal sekali. Sebagian tempat itu ada yang harganya 30 juta satu beduk. Ada yang harganya 40 juta, tergantung ukiran-ukirannya, kayunya, ketebelan kulitnya, suaranya yang nyaring. Bahkan mereka ketika menu memukul ada pukulan-pukulan yang khusus. Dan itu sama sekali tidak diajarkan oleh sama, oleh Nabi alaihi Nah. Kemudian faidah yang tadi kita sebutkan ketika orang-orang yang mengusulkan eh, dinyalakan trompet ditolak. Kemudian menyalakan api ditolak. Kemudian meniup ke, membunyikan lonceng menolak. Itu semuanya terdapat di dalam satu malam yaitu malam tahun baru. Malam tahun baru yang orang-orang merayakannya itu terkumpul tiga ibadah dari orang-orang Yahudi, Majusi, dan Nasara. Terkumpul. Dan semuanya berbarengan. Ketika sudah jam 12 malam, dipukul lonceng. Teng, teng, teng. Ditiupkan trompet. Dinyalakan kembang api. Tiga ibadahnya orang-orang Yahudi dan Nasara dan Majusi terkumpul dalam satu malam. Belum lagi kemaksiatan-kemaksiatan. Yaitu campur baur antara laki-laki dan perempuan. Maksiat di dalamnya. Dan juga kemungkaran-kemungkaran yang lain. Minum-minuman keras. Orkes-orkes dangdut. Musik, lain-lain sebagainya. Maksiat semuanya. Nah, sehingga hal ini perlu dihindari. Ini ibadahnya ibadah mereka. Kaum muslimin agar senantiasa menjauhi dari acara-acara seperti ini. Lihat mabaratnya. Kemungkaran-kemungkaran di dalamnya. Menyalakan api. Badir. Meniupkan trompet. Ibadahnya orang Yahudi. Kemudian membunyikan lonceng. Ibadahnya orang-orang Nasara. Nah. Naudzubillah. Kemudian Nabi SAW mengutus Bilal untuk mengumandangkan adan. Nah, muazzin pada zaman Nabi SAW itu yang diantaranya Bilal, Bilal ibn Abi Rabah. Dan Bilal ini adalah merupakan budak yang pertama kali masuk Islam dalam kalangan budak adalah Bilal, muadzinnya Nabi alaihi wassalam. Sebutkan para ulama bahwa yang pertama kali yang masuk Islam orang tua yang dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dari kalangan anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, dari kalangan budak yaitu Bilal bin Abi Rabah muadzinnya Nabi alaihi wasallam. Dan Bilal dijadikan oleh muadzinnya oleh Nabi alaihi wasallam karena Bilal mempunyai suara yang lantang. Suara yang nyaring, suara yang keras. Sehingga dijadikan muadzin oleh Nabi alaihi wasallam. Nanti kita akan sebutkan tentang adab-adab menjadi muadzin. <clears throat> Wa hafidhahullahu taala wa aqarruhul wahyu kemudian wahyu mengikrarkannya tentang Allah. ada kalimat yang belum kita baca wa tashawaru fi nasbi alamatin laha kemudian mereka bermusyawarah untuk membuat tanda masuknya waktu salat fa Abdullah ibn Zaid ibn Abd hadal adan fil manam. Kemudian diriwayatkan nah, Abdullah bin Zaid ibn Abd hadal adan fil manam. Mimpinya Abdullah bin Zaid ibn Abd Kemudian Nabi alaihi salatu mengikrarkannya, mengatakan ini adalah merupakan mimpi yang hak. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة Berfirman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Ida nudiya lissalati min yaumil jum'ah. Apabila dikumandangkan azan untuk salat ketika hari Jumat, fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Maka bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala wa darul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Wa qala ta'ala wa idza nadaitum ila salat dan ketika kalian menyuruh untuk melaksanakan salat. Wa qala hafizahullah taala wa kullu min al-adhan wal iqamah lahuma alfadun makhsusatun min dzikir Dan dalam setiap adzan dan juga iqamat kedua-duanya mempunyai lafaz-lafaz yang khusus dari lafat-lafat zikir. Wahuma kalamun jami'un lil aqidatil iman. Yaitu adalah ucapan yang sempurna. Kalimat yang sempurna yang terkumpul di dalamnya akidah seseorang. Dan juga terkumpul di dalamnya keimanan, yang pertama, fa'awalluhuma at-takbir. Yang pertama dari kalimat adanya itu takbir. Allahu Akbar. Kalimat takbir. Wa ijlalullah ta'ala. Yaitu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama disebutkan bahwa sepatutnya orang yang mengumandangkan adzan untuk menjauhi atau menghindari dari kesalahan-kesalahan dari lafaz adzan. Karena apabila bertambah satu huruf maka akan berubah maknanya. Sebagian muazzin ketika mengumandangkan adzan saking semangatnya dia menambah satu huruf menambah alif dalam kalimat akbar menjadi akbar sehingga banyak sekali yang mengumandangkan azan dengan kalimat Allahu akbar Allahu akbar ada alifnya padahal penambahan di sini bisa merubah maknanya yang seharusnya Allahu akbar itu Allah maha besar kalimat pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ditambah satu huruf alif Allahu akbar ada alifnya maka akbar artinya gendang. Lihat jauh mana dari mana akbar ke dari penambahan satu huruf. Sehingga seseorang apabila dia sengaja nah, merubah bahwa ini kalimat-kalimat Eh, kekufuran. Nah, akbar artinya gendang. Menambah satu huruf sehingga rusak maknanya. Sehingga hal ini perlu dihindari. Orang-orang yang melafatkan kalimat adan jangan menambah, jangan mengurangi. Karena bisa fatal, bisa bisa fatal. qala hafidhahullah taala ثم isbatul الوحدانية lillahi azza wa jalla. Nah, di dalam kalimat adzan itu ada isbatul wahdaniyah, penetapan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalimat la ilaha illallah. La ma'bud bihaqqin illallah. Ma'ana dari la ilaha illallah yaitu tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Penetapan wahdaniyat lillahi azza wa jalla wa itsbatur risalah linnabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa wasallam dan juga penetapan risalah risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikumandangkan azan kalimat penetapan risalah dengan diucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah. Bisyahadatain dengan dua syahadat. Thumma doa kemudian doa di dalamnya ila Salat panggilan salat jadi panggilan salat allati hiya amudul islam yaitu panggilan salat yang merupakan amudul islam tiang agama tiangnya islam wa du'a lil falah dan juga panggilan untuk falah kemenangan wa huwal fawz yaitu kemenangan al-fauz ya- yakni berjaya wal baqa fin na'im al-muqim berjaya seseorang dalam hidup kekal dalam surga yang abadi. Nah. Thumma yukhtimuhu takbir Thumma yukhtimuhu takbirillah wa ijlalihi wa kalimatul ikhlas allati hiya min afdalil dzikr wa ajallihi. Kemudian diakhiri dengan takbir. Wa ijlalihi bitakbirillah dengan takbir kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan juga kalimat ikhlas. Yaitu la ilaha illallah allati hiya afdalu dzikr wa ajallihi yang merupakan min afdoli zikir seutama-utamanya zikir dan yang mulia zikir yaitu ucapan la ilaha illallah karena kalimat la ilaha illallah banyak sekali dari keutamaan di dalamnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Man qala fi akhiri umrihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka dia akan masuk surga. Keutamaan la ilaha illallah yaitu kalimat yang dimana Nabi alaihi salatu wassalam yang dimana Nabi Wasallam ketika sebelum wafatnya Abu Talib Nabi mengatakan ya am kul la ilaha illallah wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah kalimatan uhaju bika indallah dua kalimat yang aku jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nah karena seseorang yang apabila mengatakan la ilaha illallah fi akhir umrih dia akan masuk surga. al jannah, akan masuk masuk surga. Keutamaan la ilaha illallah. Bahkan Nabi sallallahu wasallam mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang-orang yang yakni di akhir sakratul mautnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Sebagian orang memahami hadis ini salah. Mengatakan lakinu la ilaha illallah yaitu talqinlah la ilaha illallah mautakum orang-orang yang meninggal sehingga mereka mentalkin sudah meninggal. Apa manfaatnya ketika mentalkin sudah meninggal? Nabi mengatakan malakunu mautakum la ilaha illallah yakni sebelum dia meninggal di akhir hayatnya dengan dalil yang tadi kita sebutkan kisah Nabi alaihi wasallam bersama pamannya Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalimat ini adalah kalimat ikhlas. Kalimat la ilaha illallah menganggungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini diakhiri dari kalimat adan dengan kalimat la ilaha illallah. Nah. <clears throat> Walati lau wuzinat fis samawati wa amirihinna غير الله والأرضين سبع wa amirihinna la rajahat bihinna li'azamiha wa fadliha apabila kalimat la ilaha illallah itu ditimbang bis samawati wa amirihinna dengan langit-langit wa amirhinna dan beserta isinya ghairillah selain Allah Subhanahu wa taala. Wal ardin as dan juga bumi dan seisinya la rajahat bihinna maka akan lebih berat timbangannya. Li'adhamiha wa fadliha karena kan keutamaan di dalamnya. Itu kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat adan yang tadi kita sebutkan Nabi alaihissalatu wassalam Naam e, mengatakan ida sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulu muadzin. Apabila ida sami'tumun nida, apabila kalian mendengar suara panggilan azan, maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muadzin. Ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Ucapkan sebagaimana diucapkan oleh muadzin kecuali lafaz hayya 'alas shalah maka ucapkanlah haula wala quwata illa billah dan juga lafaz hayya 'alal falah maka ucapkan la haula wala quwata illa billah sedangkan yang lainnya ucapkan sebagaimana diucapkan oleh muadzin kenapa yang dua ini berbeda dengan yang lain Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita disunahkan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadatain juga sama. Lafaz la ilaha illallah juga sama. Sedangkan lafaz hayya 'alas shalah kita tidak mengucapkan hayya 'alas shalah. Tapi mengucapkan la ilaha illallah. Dikarenakan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan di sini adalah ad-doa, panggilan untuk melaksanakan sholat. Sehingga panggilan dalam melaksanakan sholat, kita bisa melaksanakan sholat, bisa ke masjid melaksanakan sholat, itu semuanya adalah merupakan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kemenangan. Nah, dan itu semuanya tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dari Allah, kenimpatan dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melangkahkan kakinya ringan sekali ke masjid, Subhanallah, panggilannya panggilan Allah. Berbeda dengan berat sekali. Melangkahkan kakinya ke masjid berat. Yang dia dengar bukan panggilan Allah, bukan. Yang dia dengar adalah panggilan-panggilan terpaksa. Azan lagi, azan lagi. Toko sedang rame, kemudian kumandangkan azan. Orang yang merasa panggilannya panggilan Allah, langsung tutup tokonya pergi ke masjid. Kenapa? Dia ucapkan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'ala shalah, marilah kita salat. Tidak ada panggilan yang lebih sempurna. Tidak ada panggilan yang berhak bagi kita untuk menunaikannya kecuali panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah lebih mulia, lebih utama dari panggilan-panggilan yang lain. Kalimat-kalimat hayya Allah shalah, hayya Allah shalah, hayya 'alal falah. Qala Hafidhahullah taala wa qad ja'at ahadith fi fadl adhan wa anna al-mu'adhdhin atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah wa qad ja'at ahadith dan telah datang hadis hadith Nabi alaihi salatu tentang keutamaan adhan. wa annal muadzinin orang-orang muadzinin atwalun nas anakan yaumal kiamah yaitu orang yang paling panjang lehernya di yaumul kiamah ini keutamaan muadzin lehernya paling panjang kenapa karena dia sering mengumandangkan azan mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid bahkan di sana terdapat dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam Ida nudiya li salah Adbar syaitan walahu duratun hatta yasma ta'adin Ketika dikumbandangkan azan maka syaitan lari terbirit-birit. Walahu duratun. Lari sampai terkentut-kentut. Sampai dia tidak mendengar suara azan. Apabila sudah di, di sudah selesai dikumandangkan azan, datang kembali muadzin, eh, datang kembali syaitan. Nah, kemudian dikumandangkan iqamah. Lari lagi syaitan. Kemudian sudah selesai dikumandangkan iqamah, datang kembali syaitan mengatakan kepada orang yang sedang sholat, Udgur kada wa Ingat ini, ingat itu. Sehingga orang yang sholatnya diganggu oleh syaitan lupa dia. Sudah berapa rokat saya tadi ya Kenapa? Diganggu oleh syaitan. Nah, kemudian di dalam keutamaan-keutamaan azan dikatakan oleh Imam Bukhari rahmatullahi taala alaih, la yasma'u mada sautil muazzin jinnun walal insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah Nah. Ya ini seseorang yang mendengar suara adzan. Jin dan manusia. Mereka semuanya akan menjadikan saksi di yaumul kiamah nanti. Saksi tentang muazzin yang mengumandangkan adzan. Bahkan para ulama khilaf tentang mana yang afdol. Apakah muazzin atau menjadi imam? Ini khilaf besar di antara para ulama. Sebagian ada yang mengatakan muazzin lebih afdol dari imam. Kenapa? Karena muazzin datang keutamaan-keutamaan di dalamnya. Yang diantaranya Nabi Allah Wasallam mengatakan atwalun nas anakan yaumal kiamah. Orang yang paling panjang lehernya. Keutamaan. Allah berikan kepada muazzin Yang tidak diberikan kepada yang lain. Kemudian di yomul kiamah nanti bahwa jin dan manusia itu semuanya akan menjadikan saksi di umul kiamat orang-orang yang mengumandangkan azan sehingga orang yang mengumandangkan azan ketika dia niatnya ibadah niatnya untuk menyuruh salat dapat pahala dia nah. sebagian para ulama mengatakan imam lebih afdol daripada muadzin kenapa karena sesuatu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu maka itu yang lebih afdol. Nabi alaihissalatu wassalam menjadi imam solat. Dan tidak pernah dinukilkan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam menjadi muazzin. Nah, khilaf besar di antara para ulama. Sehingga mereka ada yang mengatakan dua-duanya lebih utama. Kenapa? Karena masing-masing mempunyai keutamaan. Imam mempunyai keutamaan. Muazzin mempunyai keutamaan. Sebagaimana di dalam hadis-hadis yang kita sebutkan. Taib. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insya Allah taala masail yang berkait tentang adan wal iqamah. Hukum-hukum adan dan juga iqamah dan sifat-sifat al-muazzin. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. نقتفي هنا سبحانك bihamdik. أستغفرك وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته